Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umur dunia Ala umur dunia al-din Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sebelum kita masuk ke dalam kajian mohon soal-soal kemarin yang bisa saya jawab dulu sih. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain yang belum datang. Inilah sisa-sisa soal yang kemarin yang dapat terjawab akan terjawab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. harus saya dahulukan pergi ke majlis taklim atau mencari ilmu atau membantu orang tua saya karena saat saya hendak pergi ke majlis ilmu ibu meminta bantuan saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah mengantarnya nah, pergi belanja tentunya dalam Islam adalah seorang itu senantiasa berusaha mendahulukan skala prioritas dan itu memiliki landasan dasar dalam agama ketika Nabi mengutus muat kerja bagi Yaman Nabi berkata kepada Mu'ad Ya Mu'ad innaka ta'ati qawman ahla kitabin Wahai Mu'ad Asyumunya engkau mendatangi orang-orang ahli kitab Faliakul awal matadu'uhum ilaihi Tidaklah yang pertama kali Kau serukan kepada mereka An yashadu an la ilaha illallah Agar mereka bersaksi tidak ada ilah Yang hak dibadati kecuali Allah Wa anna Muhammad Rasulullah Fa'inhumma ta'ul kalitari Andai kata mereka patuhi engkau fa'alimhum ajarkan mereka annallahu farada alaihim khamsa salawatin ajarkan mereka Allah wajibkan bagi mereka salat lima waktu dan seterusnya ini menunjukkan adanya skala prioritas dalam segala hal dalam kewajiban-kewajiban pun demikian apalagi antara yang wajib dengan yang sunnah ya orang pintar adalah orang yang mampu mendahulukan segala suatu skala prioritas Andaikan dalam Islam ada kewajiban ya yang bertentangan antara kewajiban yang satu dan kewajiban lain, lihat mana yang lebih tinggi kewajibannya antara fardu kifayah dan fardu ain yang lebih tinggi adalah fardu kifayah ya kemudian dalam perkara-perkara kewajiban seperti ini menimba ilmu itu hukumnya adalah fardu ain tapi bukan semua ilmu ilmu yang menjadi fardu ain bagi seorang menimbanya adalah ilmu ya yang dengannya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala Tuhannya ilmu yang dengannya dia mengetahui apa yang Allah perintahkan kepadanya ilmu yang dengannya dia mengetahui apa yang Allah SWT larang dia mengerjakannya ini ilmu yang fardu kifayah fardu ain yang kata Nabi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim menimba ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim ilmu bagaimana ilmu tentang Allah Taala Tuhan yang dia sembah kemudian ilmu tentang perintah-perintahnya apa yang diridhai dan ilmu tentang larangan-larangannya dan apa yang dia benci. Ini hukumnya fardhu ain. Supaya kita tidak tergelincir melanggar apa yang diperintahkan atau meninggalkan ya, eh, me, ya meninggalkan apa-apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa-apa yang dilarang. Dan dan perkara ini pun prioritas pula. Andai kata Anda sekarang belum mau pergi haji, belum menjadi wajib bagi Anda mempelajari tentang ilmu ibadah haji, tapi ketika Anda akan pergi haji, maka ketika itu telah menjadi wajib bagi anda untuk mempelajarinya ya andai kata anda sekarang belum memiliki harta untuk dikeluarkan sebagai bentuk zakat maka bukanlah wajib bagi anda menimba ilmu itu sekarang tapi nanti ketika anda telah punya hazak, punya harta yang akan dizakati anda harus belajar bagaimana haunya, bagaimana nisabnya ya maka dalam pertanyaan ini kita tentu akan bertanya kembali Andai kata bisa digabungkan antara dua kebaikan, tidak boleh yang satu diambil, yang satu dibuang. Al-jam'u bainal khairain. Andai kata Anda bisa berkata kepada ibu, wahai ibu, izinkan saya terlebih dahulu taklim satu jam, satu jam setengah. Selepas itu saya akan temani ibu belanja ke pasar. Selesai masalah, ya enggak? Gabungkan antara dua kebaikan. Ibu dapat, kemudian itu ibu pun didapatkan. Ya, andai kata sang ibu ngotot misalnya, pahamkan dia dengan cara yang bijak dan baik ibu insya Allah taala saya akan ikut setelah satu jam setelah satu jam setengah ada kajian yang saya harus ikuti ketika dia maksakan harus sekarang maka ketika itu anda tinggalkan kajian ikuti dia ya karena kewajiban patuh kepada ibu lebih utama daripada mendatangi kajian ya Allah wa taala alam Bila ada orang tua si perempuan sedang sakit Sedangkan anak perempuan satu-satunya dilarang untuk menemui orang tuanya oleh si suami Tanpa alasan yang jelas Tanpa alasan yang jelas Dan saya menjawab dengan apa yang saya dengar dan dari penanya ada rinciannya Wallahualam Ya karena hukum seorang yang menjawab adalah sesuai dengan apa yang tanyakan kepadanya si suami selalu berdalih bahwa perempuan harus lebih taat suami dan mempertegaskan suami dibandingkan orang tuanya. Lalu apa yang harus dilakukan sang perempuan? Sedangkan ia anak satu-satunya dan kerapatnya ada di luar pulau. Apakah memang seorang perempuan harus meninggalkan orang tua dan tidak boleh merawat orang tuanya bila dipintahkan oleh si suami bahkan tanpa alasan jelas? Tanpa alasan jelas. Ini yang tertulis. Boleh jadi kalau saya tanya suaminya jelas alasannya. Ya, tapi taruhlah ini benar benar tanpa alasan jelas. Kewajiban Anda adalah memberitahukan kepada suami tentang urgennya Anda ketika itu membantu orang tua. Misalnya orang tua sakit, demam, nggak ada yang lain. Orang tua butuh ada yang masakan dia, kalau nggak dia kelaparan. Anda yang kata dia kelaparan dia bisa bertambah parah dan bisa meninggal contohnya. Tentunya dalam hal semacam ini, saya rasa suami tidak akan mungkin melarang dan menghalangi. Ya, tetapi yang saya lihat dari pertanyaan ini antara keduanya tersekat informasi, miskomunikasi antara keduanya. Ya, boleh jadi apa yang dibenak di si istri tidak diketahui oleh apa yang ya diketahui oleh suami. Ya, oleh karena itu kedua-duanya harus lancar berkomunikasi. Saya rasa nggak ada suami yang begitu dahsyat marah istrinya untuk mengunjungi orang tuanya sesekali atau membantu orang tuanya. Dan andai kata ada orang tuanya yang memang gak ada yang lain kecuali putrinya ini, karena yang lain semua jauh di luar Jawa misalnya. Dan memang sang suami mengetahui keadaan demikian. saya nggak akan ada suami yang zalim melahan istri, melahan istrinya untuk mengunjungi orang tuanya atau merawat orang tuanya. Ya, dan boleh dicarikan solusi. Misalnya orang tuanya jauh, orang tuanya bawa ke rumah. Saya rasa ini hanyalah perkara teknis saja. Ya, Misalnya suaminya keberatan karena dia kata dia pergi ke rumah orang tuanya, banyak terbengkalai. Oh, orang tuanya sakit bawa ke rumahnya. Ini hanyalah merupakan apa? Teknis saja saya rasa. Ya. Maka hendaklah Anda berhutang kepada suami dan suami berhutang kepada istrinya. Buka komunikasi. Banyak perkara rumah tangga yang terjadi karena komunikasi yang tidak lancar antara kedua belah pihak. Masing-masing suudzon, berburuk sangka. Ustaz sang suami ingin punya anak lagi sedangkan istri ha- sudah berumur di atas 40 tahun dan si istri keberatan karena khawatir waktu beribadahnya terganggu dengan adanya bayi apakah boleh istri tersebut menolaknya anak itu bukan milik suami dan bukan milik istri milik Allah Taala Allah mengatakan ya habu liman yasha'u inatha Allah berikan kepada siapa yang dikenal lagi anak perempuan wa ya yahabu liman yasha'u dhukura Allah berikan kepada siapa yang dikenal lagi anak laki-laki wa yuzawwijuhum dhukranan wa inatha Allah gabungkan kepada sebagian orang diberi anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Dan Allah menjadikan siapa yang dikehendaki menjadi orang yang mandul tidak memiliki keturunan. Jadi anak itu pemberian Allah Subhanahu wa taala bukanlah suami, bukanlah mulibi, bukanlah istri. Ya, adapun kedua-duanya hanyalah berikhtiar bagaimana memperoleh anak. Hanya itu saja. Kemudian ya perkara-perkara seperti ini tanyakan kepada pihak-pihak yang berkompeten Enggak semua perempuan yang berusia 40 tahun enggak nggak bisa melahirkan lagi realita dan fakta di lapangan ada yang udah 45 tahun 47 tahun melahirkan enggak ada masalah apalagi jika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi enggak semua perempuan keadaannya sama oke ada perempuan yang keadaan tubuhnya sangat ringkih rentan melahirkan seterusnya tanya kepada ahli kedokteran yang amanah seandainya memang dia sulit untuk melahirkan resiko tinggi dan seterusnya dan itulah perkataan ahli ya, tim ahli dari dokter yang amanah ketika itu boleh diberitahukan kepada suami ini keadaan saya ya tapi andai kata hanya sekedar prediksi-prediksi yang tanpa dikuatkan dengan ya ini bertanya kepada ahli ilmu saya rasa ini nggak jadi alasan dan belum tentu anda bisa melahirkan ketika anda misalnya Buka bi anda belum tentu anda bisa memiliki anak belum tentu ya, semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya anda pun telah pakai segala macam alat kontrasepsi belum tentu anda enggak punya anak banyak yang sudah pakai alat kontrasepsi ternyata akhirnya punya anak semuanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala maka tanyakan kepada kepada ahlinya dalam hal ini kalau anda kata memang anda sangatlah berbahaya ini ilmu umumnya umumnya yang perlu tahu berbahaya tapi ini bukanlah yakni menjadi eh, apa namanya keadaan setiap perempuan seperti ini enggak ini curhat seorang istri Ustaz istri diperintahkan untuk waspada kepada pandangan penciuman suaminya jangan sampai suaminya memandang kepada hal yang tidak baik darinya demikian juga penciumannya bagaimana jika terjadi sebaliknya istri berusaha menjaga semua tapi si suami tidak suka kebersihan suami yang nggak suka kebersihan <tsk> bahaya ini menyelisih fitrah fitrah orang beriman menyenangi kebersihan Bahkan malaikat menyenangi keharuman, kebersihan, keindahan. Bukan hanya kita, malaikat pun senang. Dan setan menyukai kejorokan Bahaya nih kata kita senang yang jorok-jorok, yang bau-bau, yang buruk-buruk nggak ada. Ini fitrah yang menyimpang. Ya, boleh jadi belum terbiasa suaminya dengan kebersihan. Ya, ketika itu isi ingatkan, siapkan semuanya. Kadang-kadang suami namanya laki-laki kurang begitu peduli kalau anda kata istrinya nggak peduli hancur dia. Betul saya katakan. Istri peduli, siapkan selalu baju suami yang bagus-bagus siapkan. Maksudnya yang bersih-bersih, yang disetrika, baju dalamnya, parfumnya siapkan kalau anda kata dia nggak peduli. Andai kata dia nggak mau nyemprotkan parfum pada dirinya, anda yang semprotkan. Tunggu mas sini sebentar sebelum pergi, semprotkan dia. Ya, siapkan segala macam banyak sekarang ya perangkat-perangkat mendukung nggak payah-payah kita harus nyari-nyari apa namanya daun talas harus mencari macam-macam udah ada ya tinggal anda bagaimana paham ben mbak jujur saya katakan ada memang asal muasal laki-laki seperti itu tapi dengan istri yang telaten dia berubah nggak keluar rumah kecuali memang masya Allah sudah sempurna penampilannya ini istri teradan kalau anda kata istri eh, suami keluar rumah bajunya kusut masai, rambutnya tak cuma mana-mana, itu isinya perlu dipertanyakan kembali. Sahih. Bagaimana jika sang suami tidak pernah mendidik seorang istri tentang agama? Ya boleh jadi istrinya lebih tinggi agamanya. Dia yang mendidik suaminya. Ya. Dia yang mendidik suaminya. Anda yang kata sang suami memang kadang-kadang sang suami enggak begitu peduli dengan agama. Istrinya lebih dahulu mengenal. Maka sang istri yang harus berusaha untuk mengarahkan suaminya mendidik suaminya dan itu bukanlah hal yang salah. Andai kata sang suami itu kurang mengetahui apa kewajiban-kewajibannya, membimbing istrinya contohnya. Istri ingatkan, "Mas, kewajiban Mas seperti ini." Mengingatkan saya, membimbing saya dan seterusnya. Ini tentang soal-soal tentang keluarga semua ya. Bagaimana jika seorang suami tidak mau merepotkan istrinya misalnya makan hamba sendiri, baju hamba sendiri, cuci sendiri, setrika sendiri. Bagaimana kan sikap istri? Tapi dia setia pada istrinya. Alhamdulillah. Carilah suami seperti ini. Tenang aja istrinya di rumah. Bahkan suami yang masakkan, tenang aja dia duduk sini. Semua membereskan. Dia yang masak, dia mencuci. Yang penting gak dia nyusui bayi, itu aja. Dia. Ustaz, apakah menceritakan kejelekan orang lain dengan suami juga termasuk riba? Iya, itu riba. Saya ikut bekerja bersama suami. Apakah satu kantor saya nggak ngerti ini? Mungkin maksudnya suami kerja dia pun kerja. Sampai rumah saya harus mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika suami ingin dilayani terkadang saya kelelahan. Apa yang harus saya lakukan Ustaz ketika saya kecapean? Bilang sama suami, saya mau lepas kerja mas. Bukan kewajiban saya bekerja. Saya mau servis mas. Sekarang gimana mau servis? Saya berletih. Saya mau lepas kerja. Ya, perempuan tidaklah diwajibkan mencari nafkah. Kalaupun dia mencari nafkah hanya sekedar membantu suaminya, dia bukan tulang punggung. Ya, perempuan itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Jangan dijadikan sebagai tulang punggung. Ya, katakan kepadanya andai kata Mas mau anak kita bagus, Mas semua pun servis bersih insya Allah, biarkan saya di rumah jaga gawang. Ya. Andai kata-kata suami kayaknya harus bantu saya bekerja di cari bekerja di rumah, bisa. Tahap banyak bisa dikerjakan di rumah, ya. Ustaz wanita ketika meninggal dan suami ridho terhadapnya maka akan masuk surga. Apakah ridho yang dimaksud? Maksud yang dimaksud dengan ridho di sini, ya, apakah ridho yang dimaksud? Apakah apabila selama hidup wanita tersebut tidak pernah menghak Allah, namun suami ridho bisa masuk surga? Ya. Tentunya akan saya katakan bahwasanya untuk mendapatkan surga Allah SWT bukan hanya menuhi hak Allah juga hak suami bukan pula sebaliknya hak suami dia penuhi servisnya suaminya full servis full tapi hak Allah enggak abaikan salat enggak kena dan suami pun kena kenapa tidak diarahkan istrinya orang itu akan masuk surga ketika memenuhi hak Allah memenuhi hak makhluk hak manusia hak manusia banyak hak istri hak anak hak suami hak orang tua hak tetangga hak kerabat semua ada haknya ketika kita penuhi semua baru kita masuk surga Tadi Allah SWT mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata. Tunaikan yakni kerjakan salat itu hak Allah dan tunaikan zakat itu hak hamba. Andai kata baik dia jaga hak suaminya tapi dia abaikan hak Allah, tenggelam dia. Andai kata hak Allah SWT dia kerjakan salat, puasa tapi dia abaikan hak suaminya, dia juga tenggelam. Semuanya harus ditunaikan hak masing-masing. Sedangkan kita juga tidak boleh menzalimi hak diri kita sendiri. Jangankan istri, hak diri kita nggak boleh kita abaikan. Ya, ada salah seorang sahabat bernama ya, Abu Darda. Dia sibuk dengan qiyamul lail, istrinya diabaikan. Masuklah Salman. Salman melihat istrinya rambutnya kusut masai. Abu Darda, kenapa kau tidak berhias? Ya, Salman, saudaramu itu Abu Darda, dia cinta akhirat dia cinta akhirat dia nggak peduli dengan diriku ya dia sibuk puasa di siang hari tenggelam dalam salat di malam hari ya akhirnya kata kata Salman ayah bentar dah istrimu tuh punya hak andai kata engkau nggak perhatikan dia seperti itulah jadinya jadi andai kata kadang-kadang istri kita itu tidak berpenampilan jangan-jangan salah kita Gak pernah mungkin kita perhatikan dia sibuk aja. Rambutnya kusut masai, berkutu segala macam. Jangan-jangan antum nggak pernah perhatikan dia. Ya. Jadi jablay dia. Sibuk aja antum, jadi kang toyib. Ah, kemudian malam hari Abu Darda sibuk dengan qiyamul kata Salman Al-Farisi. Abu Darda nggak seperti ini beribadah. Bukan sekarang, tidur kau dulu. Dia pun tidur. Setengah malam dia bangun kata Salman jangan sekarang sholat tidur lagi <laughs> tidur dia di ujung malam baru dibangunkan sekarang kau bangun kemudian diajarkan hey Abu Darda setiap sesuatu itu punya hak istrimu punya hak matamu punya hak Allah punya hak diri punya hak berikanlah segala sesuatu haknya mata kita ni punya hak ini jangan sampai kita enggak tidur semalaman kiamulail hak mata berikan tubuh kita punya hak jangan sampai satu harian penuh kita siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Mati nanti kita, nggak boleh. Ya, subhanallah. Berikanlah hak segala sesuatu. Ya. Nah, dalam berumah tangga bagaimana yang lebih utama seorang istri tinggal bersama mertua ataukah tinggal sendiri dengan suaminya? Alhamdulillah ini istri khawatir atau lebih menghindari terjadinya konflik dengan mertua dan mas jika serumah karena mertua tidak dapat total untuk melayani suami tapi mertua meminta untuk tinggal di rumah saja dan tidak mengizinkan untuk tinggal sendiri bagaimana menyikapi hal seperti ini jazakallah khairan suami dan istri ya semuanya ini insya Allah akan ada solusi-solusi ketika masing-masing di pihak membuka membuka diri masing-masing men-share masalah kalau anda kata nggak ada masalah ya bagus-bagus saja tinggal dengan mertua kalau nggak ada masalah ya bagus-bagus ya andai kata ada masalah mungkin bisa jadi diatur bagaimana cara yang baik ya prinsipnya adalah kemaslahatan dan suami itu hendaklah senantiasa berusaha melihat kemaslahatan bagi kedua belah pihak kadang-kadang tinggal dengan mertua sibuk karena mertuanya ini merasa ini anaknya sibuk dia ngurusi anaknya akhirnya istri merasa diabaikan ini suamiku kalau ibunya yang ngurus dia kan udah nikah denganku akhirnya dia cemburu, cemburu kepada mertuanya. Dia merasa enggak keberadaannya seolah-olah enggak ada. Ya. Kadang-kadang sebaliknya ya, ketika telah menikah sang istri begitu servis kepada suami, semua diurusnya. Ibunya cemburu sampai-sampai aku pun sekarang enggak bisa masakan untuk dia lagi. Ya, akhirnya pening kepala sang laki-laki yang mana perempuan mana kok harus ya kalau andai kata dapat diaturlah baik-baik ya kompromi bicarakan terbuka kepada suami ya mengalah kepada mertua ya andai kata nggak bisa dicarikan solusi mungkin rumahnya mungkin ya buat berdekatan atau rumahnya disekat dia dalam istananya tapi di luar istana mertuanya kan bisa disekat atau dibagi bagian pandai-pandai ini semuanya teknis semuanya adalah teknis Ustaz teman anak yang sudah cukup untuk menikah Tapi belum mau menikah Tapi sebenarnya ia ingin menikah Tolong diajarkan Mana ini Sebenarnya ingin menikah Tolong diajarkan Apa ini? Kuat-kuatnya Kiat-kiatnya Ustaz Agar segera dapat pasangan Pasangan jodoh ini milik Allah Perkara Allah Bukan milik anak Bukan milik antum Hari ini antum mau nikah Kalau Allah nggak beri nggak dapat ya antum udah percaya diri ini pasti saya nikah ini semuanya udah hantaran udah diberikan semuanya kalau Allah nggak inginkan nggak jadi batal ada nggak seperti itu ada udah pasti dia besok saya menikah belum tentu semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala perkara jodoh perkara Allah Subhanahu Wa Taala terkadang yang kita anggap itu dekat jauh dia dan kita pastikan ini istri saya nggak jadi ternyata istri orang dia ada yang kita nggak pernah prediksi, nggak pernah sangka-sangka, eh jadi istri kita. Percaya nggak antum? Ya, kita nggak pernah ini, nggak pernah kenal segala macam. Itu jadi istri kita. Jodoh itu perkara Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kita disuruh berikhtiar. Ikhtiar itu adalah mengedepankan karakter yang diinginkan dalam agama, mencari seorang pasangan. Kata Rasulullah, fatwa bidzatid Pilihlah yang baik agamanya. Kata Rasulullah kepada wali-wali perempuan, Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika datang kepadamu yang kau terhadap agamanya dan akhlaknya nikahkan dia. Ini dia barometernya. Kalau baik agamanya ditandai dengan mengerjakan hak Allah Subhanahu wa taala. Salatnya enggak tinggal, rajin menimba ilmu. Ini baik agamanya. Baik akhlaknya kadang-kadang agamanya baik, akhlaknya enggak utang enggak bayar. Ini enggak baik ini. Ya, selalu ngeles dan seterusnya maka yang kata terkumpul padanya dua hal baik agamanya baik akhlaknya udah terima dia ya andai kata dunia mungkin Allah akan berikan kepada dunia belakangan itu bisa diatur Allah yang mengatur semuanya ya baik agama akan membuat dia pasti akan berusaha untuk istrinya gak mungkin disia-siakan dia akan mencari nafkah ya yang kata merasa telah mampu untuk menikah, menikahlah. Itu perintah Nabi SAW. Kata Nabi, ya ma'asyarah syabab, wahai para pemuda. Mana sata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Yang telah merasa mampu menikah, segeralah menikah. Cari pasangan. Ya. yang kata belum mampu menikah, bersabar. Banyak-banyak aja puasa. Biar kita makan-makan, atau puasa aja. <laughs> <laughs> <laughs> Ini pertanyaan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustaz. <laughs> Bagaimana cara membedakan orang Islam ahli sunnah dengan orang-orang Islam yang sesat, orang-orang yang paham sesat? Karena dari fisik luar sama, agar kita tidak terjerumus dengan teman yang seperti itu. Membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bidah adalah ilmu. Harus ada timbangannya. Bagaimana supaya kita nggak tertipu? Banyak yang kita kira itu emas berarti imitasi. Ada alat untuk mengetahui itu emas atau bukan. Kalau antum jual emas, nggak akan langsung diterima toko emas. Antum bawa sekilo, pak ini emas, nggak langsung diterimanya, dibayarnya nggak. Pertama akan dia uji. Kadang-kadang dia uji pakai api, luntur atau tidak, ada penguji-pengujinya. Maka antum jika ingin mengetahui ini orang sesat atau enggak, uji dia. Bagaimana mengujinya? Harus ada barometernya. Barometer menguji orang salah atau tidak, Satu tidak adalah Quran dan Sunnah. Berarti antum harus belajar Quran dan Sunnah, mengaji. Kalau antum nggak tahu, tanyakan. Ustaz, begini ibadahnya, kira-kira gimana itu? Begini pemikirannya, tanyakan kepada para ulama. Andai kata antum nggak bisa menguji emas, jangan uji sendiri. Antum bakar pakai kompor gas, tangan antum terbakar maka pergilah ke toko emas. Tolong tes pak, ini saya diberi keponakan saya nih, emas atau bukan? Ditesnya. Kalau antum andai kata kira-kira kabur, ini orang sesat atau alusunnah? Tanya kepada para ulama. Ustaz ngomongnya gini-gini, bagaimana itu? Ustaz keyakinannya gini-gini. Tanyakan kepada ulama dan Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama. Demikianlah jawaban untuk yang tersisa. Alhamdulillah. Kita mulai kajian. Sudah habis kan? Ya. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wa ba'd. Ikhwati al-kiram rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar ya Allah berkata kepada Nabi yang mulia alaihissalam inna a'tainaka al-kautsar sesungguhnya nah, kami telah berikan kepada wahai Muhammad al-kautsar fashalli li rabbika wanhar maka hendaklah kau salat karena Tuhanmu dan hendaklah kau menyembelih karena Tuhanmu inna syani'aka huwal abtar sesungguhnya nah, memusuhimu dia akan terputus ini ayat pendek dan ini yang paling pendek dalam Al-Qur'an Karim tiga ayat inna inna al-kautsar Fasalir Rabbikawan Hari Nasyaniyaka Hulab Tari Ini ayat terpendek Inilah surat terpendek dalam Al-Quran Hanya tiga ayat jumlahnya Al-Ikhlas berapa ayat? Empat ayat Ini tiga ayat Ya al kiram rahimakumullah Ayat ini adalah bisyara Berita gembira kepada Nabi yang mulia alaihissalam Bahwasanya Allah akan memberikan kepadanya Al-Kawthar dan para ulama berselisih tentang apa itu makna al-kawthar ada sampai belasan perkataan enam belas pendapat ulama Mendefinisikan Al-Kawthar Banyak, ada yang mengatakan Al-Kawthar adalah Nikmat yang banyak Ada yang mengatakan dia Quran Ada macam-macam Kebaikan yang banyak Pendapat yang paling dekat kepada kebenaran Adalah pendapat yang dalil Al-Kawthar itu adalah merupakan Nahrun fil jannah Sungai di surga Ini diberikan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya Inilah makna Al-Kawthar Sesungguhnya Allah Memberitakan kepada Nabi yang mulia Alaihissalam pada Nabi masih hidup di dunia Bahwa Allah akan memberikan kelak kepadanya Ya Satu sungai di surga Sungai ini namanya adalah Al-Kawthar Ya Allah Akbar Ikhwati kiram rahimanillah wa iyyakum Nanti di hari kiamat, ya, di hari kiamat di padang mahsyar ketika orang-orang diberdirikan dan mereka itu berdiri dalam rentang waktu yang panjang. Syekh Muhammad Syalusi mengatakan, masa kita berdiri di di, di padang mahsyar menunggu persidangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan waktunya lama sekali, 1500 tahun. Berapa tahun? 1500 tahun kita berdiri di sana di padang mahsyar. Berdiri, nggak ada bangku seperti anak sekarang ini. nggak ada kursi, nggak ada eh, minum besar-besar gini nggak ada ini. Tes ya. nggak ada minum teh seperti ini madu ya. Mumtaz, mumpung masih di dunia. Nanti di al kawasan nggak bisa lagi, nah, di pasar nggak bisa lagi minum teh. Diberdirikan selama 1500 tahun. Ketika itu matahari didekatkan satu mil jaraknya. Dan ulama berselisih memaknai makna mil. Ada yang mengatakan mil itu adalah ukuran yang ada, sebagaimana yang ma'ruf yang kita ketahui. Ya, satu mil. Satu mil ya hampir seribu eh, satu mil itu lebih daripada satu kilometer ya satu dua mungkin satu mil dan ada yang mengatakan mil itu adalah yakni alat untuk memakai celak di mata namanya mil juga mil. Anda kata itu maknanya seginilah matahari daripada kita. Subhanallah, begitu dekatnya. Karena itulah Rasulullah menyebutkan di pada mahsyar kelak orang-orang itu berkeringat ya sesuai dengan tingkat amalannya. Ada orang-orang yang enggak berkeringat dalam ruangan berasi seperti di dunia. Nikmat di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluhum. ada yakni tujuh manusia maksudnya tujuh sifat manusia yang ada pada diri mereka membuat mereka akan dinaungi di hari kiamat maka sejak sekarang siapa yang memboking tempat yang dingin di padang mahsyar dalam menjadi bagian daripada tujuh orang ini sab'atun yudhilluhumullah tujuh golongan Allah akan naungi di hari kiamat yauma la dhilla illa dhilluh tidak ada naungan hari itu enggak ada pokok-pokok kayu enggak ada karena negeri mahsyar adalah negeri yang datar rata. La tarfi'i wa janwal amtad. Enggak ada lembah, enggak ada gunung. Mahsyar. Hari kiamat bumi ini akan digulung Allah. Digulung Allah bumi kita ini kemudian dibentangkan. Yauma natwi sama katoi sijilil kutub. Pada hari kami gulung langit. Ya, pada hari bumi ini digenggam Allah Subhanahu wa taala wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Dan bumi dalam genggamannya di hari kiamat digulung kata Allah yauma tubaddal ardu ghairal ardi was pada waktu bumi digantikan dengan bumi langit digantikan dengan langit subhanallah dibentangkan antum baca hadis-hadis yang sahih bagaimana Allah turunkan malaikat seluruh malaikat langit pertama untuk menjadi penjaga bagi manusia di padang mahsyar diberdirikan manusia sejak Adam sampai hari kiamat bangsa jin semuanya turun malaikat-malaikat langit pertama ya dan jumlah mereka Masya Allah Tabarakallah setelah turun malaikat-malaikat langit kedua manusia di sekitar mereka malaikat-malaikat turun malaikat-malaikat langit ketiga yang jumlah mereka hanya Allah yang mengetahuinya sampai turun malaikat yang ketujuh datanglah Allah Tabarakallah untuk memberi persidangan Wajah buka wal malaku saffan saffan. Datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Itu hari kiamat mulai persidangan. Tapi bukan langsung disidang. Menunggu perantian yang panjang di padang masa selama 1500 tahun. Hanya tujuh golongan Allah lindungi. Pertama adalah al-imam seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Pemimpin baik dia pemimpin tertinggi seperti kepala negara, khalifah, penguasa, sampai ke bawah pemimpin ya pemimpin rumah tangga pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan Allah SWT dari kiam al yang adil pemimpin yang adil yang tidak menzalimi rakyatnya ini yang pertama yang kedua rajulun nasya'a fi ibadatillah seorang laki-laki yang dia sejak kecil tumbuh besar sampai besar dalam ketaatan kepada Allah SWT kebanyakan orang ketika masa mudanya hura-hura ya menghabiskan umurnya ya kemudian dia ingin mati masuk surga ini kebanyakan manusia pemuda ini nggak kenal yang namanya hura-hura nggak kenal namanya sia-sia sejak kecil dalam ketaatan kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala rajulun nasya fi ibadatillah yang ketiga adalah rajulan intahabba fillah ada dua orang laki-laki yang mereka membangun kecintaan satu sama lain karena Allah dan ini bukan LGBT ya bukan maksudnya dia membangun hubungan dengan sahabatnya karena Allah semata dan kata-kata laki-laki bukan hanya laki-laki, perempuan pun demikian. Ya, mereka berteman karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada kepentingan duniawi dan seterusnya. Rajulan tahaba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul dan berpisah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kawan ketika kawan memang tidak layak untuk dijadikan sebagai teman, dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga adalah yang keberapa udah? Keempat adalah yang rajulun dzakarallaha khalian fafadhat aynahu min khasyatillah. Andai kata enggak berurutan, saya mohon maaf, tapi ini insyaallah. Yang keempat adalah seorang laki-laki yang dia dalam kesunyian, kesendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Seketika mengalirlah air matanya menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan yang yakni mengalir disebabkan karena takut kepada Allah, ini akan membuat seorang tidak disentuh api neraka. Pernahkah kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala? atau kita hanyalah menangis karena dunia kita yang tidak kita dapatkan laki-laki ini menangis karena Allah SWT dan dia menangisnya bukan ketika orang banyak karena ketika orang banyak itu bisa ria banyak kita lihat subhanallah ya di TV-TV itu dakwah-dakwah nangis rame-rame terisak-isak nangis setelah itu dia tertawa terbahak-bahak nangis lagi ini tangisan yang dicurigai karena itulah para ulama-ulama menyembunyikan tangisan-tangisan mereka agar jangan sampai terhingga pria, Ya. Jadi menunjukkan ikhlasnya dia ketika sendirian orang lain nggak tahu dan dalam kesendirian adalah masa yang paling sulit untuk bertakwa adalah dalam kesendirian. Kita bisa bertakwa rame-rame. Kenapa kita malu sama kawan? Tapi takwa sebenarnya adalah ketika dalam kesendirian. Ketika itu kita teruji imannya. Banyak orang ketika sendirian dia nggak mampu menahan dirinya, tergelincir. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kita petunjuk agar menjadi orang bertakwa dalam semua keadaan. Ya, dalam keadaan sir, rahsia hanya kita dan Allah, dan dalam keadaan al-alaniyah terang-terangan. Ini menunjukkan laki-laki yang telah mencapai tingkat ihsan sehingga dia tidak lihat orang. Dimanapun berada dalam sendirian pun dia tetap ingat Allah dan dia menangis dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang mukmin sejati. Idza dzikrallahu wajadat qulubuhum. Jika disebutkan Allah seketika hatinya kecut. Kenapa udah? Empat. Yang berikutnya adalah rajulun da'atu imra'atun dzatu mansabin wa ma'al. Faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dia itu diajak kencan oleh seorang perempuan yang cantik cerita, punya kedudukan, punya jabatan untuk berkencan dengannya, berzina dan dia mengatakan saya takut kepada Allah Swt wa taala. laki-laki ini. Ya. Perempuan menyerahkan dirinya kepadanya bulat-bulat perempuan bukan perempuan jelek ponten 5, ponten 3 ponten 9, 10 jabatannya tinggi, pangkatnya Masya Allah hartanya melimpah ruah silahkan, dia enggak mau mengatakan maaf saya takut kepada Allah sebagaimana Nabi Yusuf AS ya Yusuf dalam kesempurnaan kecantikan perempuan itu ya perempuan yang cantik jerita, muda, kaya raya semua dia yang ada Yusuf Yusuf mengatakan saya takut Allah ma'adallah Allah saya takut kepada Allah Innahu Rabbi Ahsan Masway. Sungguhnya dia adalah Tuhan yang telah berbuat baik kepada aku Yang keberapa? Hmm? Yang ke kata Rasulullah SAW ya Rajulun tasaddaq tabi sadaqatin fa'akhfaha Seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia mesti menyembunyikan sedekahnya hatta la ta'lama yaminuhu ma anfaqat shimaluhu sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu ya apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya. Gak tahu tangan kirinya menunjukkan betapa dia merahasiakan sedekahnya. Banyak orang bersedekah, orang semuanya harus tahu. Namanya harus tertulis. Bila perlu harus ada prasasti, ya dan seterusnya. Ini nggak peduli dia. Biarlah orang nggak tahu. Inilah tingkat tinggi imannya menunjukkan keikhlasannya. Yang ketujuh adalah rajulun ta'alluq ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Seorang laki, yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jika dikumandangkan azan, dia rindu untuk datang ke masjid. Bahkan sebelum azan telah dia tunggu kedatangan azan. Dia tunggu kedatangan sholat. Inilah ciri-ciri tujuh orang akan naungin hari kiamat pada hari tidak naung kecuali Allah Subhanahu Taala. Selain mereka, nggak ada naungan. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai ke betis sampai ke paha sampai ke leher ada yang tenggelam dengan keringatnya la ilaha illallah dan ini pada mahsyar tidak dapat diukur dengan akal sifat air datar ini kok ada yang tenggelam ada yang sekaki ada yang selutut ini perkara pada mahsyar hanya Allah tabaraka taala yang mengetahuinya subhanallah dan kita yang mengetahui bagaimana dahsyatnya ketika itu huru hara hari kiamat ya ketika orang-orang berbondong-bondong mendatangi Adam ya Adam anta abul bashar wahai Adam engkau lah bapak manusia khalaqakallah biadai biadai ya Allah ciptakan engkau dengan dua tanganmu wa wasjadalaka malaikata Allah perintahkan malaikat mereka yang sujud kepadamu alam taruma nahnu fi tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami ini ya berkata Adam lastulah bukan aku yang berhak untuk itu nafsi nafsi diriku diriku aku pernah berbuat dosa aku malu minta dan hari ini Tuhanku marah besar tidak pernah dia marah sebelumnya tidak akan marah tidak akan pernah marah seperti ini sesudahnya pergilah dan carilah Nuh mereka pun pergi mencari Nabi Nuh ya jumpalah mereka dengan Nabi Nuh ya Nuh engkaulah Rasul pertama Allah utus kepadamu ya tidak akan kau bagaimana kondisi kami Kata Nabi Nuh, setelah bukan aku yang berhak untuk itu. Aku telah diberikan Allah doa pemungkas setelah kudoakan kaumku agar semua dibinasakan. Hari ini aku malu meminta kepada Tuhan Tuhanku lagi. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kalian carilah Musa." Mereka pun berangkat kepada Musa. Ya Musa, antara kalimullah, engkaulah merupakan nabi yang Allah berkata-kata kepadamu. Ya, Allah telah memilihmu dengan dengan dengan pilihannya menurunkan kepadamu kitab Tauratnya tidak akan kau lihat bagaimana kondisi kami Musa berkata aku bukanlah ayah untuk hal itu aku pernah merasa berdosa aku telah bunuh orang yang tidak Allah halalkan bagiku pergilah kalian carilah selainku pergilah kepada Isa mereka pun pergi kepada Isa sampai mereka datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan di padang mahsyar itu ada telaga ini yang mau kita bahas telaga itu Ia berasal airnya daripada Al-Kawthar Maka di antara makna Al-Kawthar adalah telaga yang ada di padang mahsyar Ya Berkata Nabi SAW Inna likulli nabiin hawdan Setiap Nabi Di padang mahsyar masing-masing mereka punya telaga Setiap Nabi Wa innahum latabahawna Annahum akthar ayyuhum aktsaru walidatan. Setiap nabi itu berbangga-bangga dengan jumlah umat yang paling banyak di antara yang lain yang merenggut telaga tersebut. Wa innani arju an akuna aktsarahum walidatan. Dan aku berharap kelak telagaku lah yang paling banyak datangnya oleh umatku. Hadis yang paling terimiti dan disohikan Al-Bani rahimahullah ta'ala. Jadi ada telaga namanya adalah Al-Hawd. Telaga ini yang rajih dia adalah merupakan mata air yang eh, yakni merupakan tempat berkumpulnya air kolam yang begitu besarnya. Yang mana airnya berasal daripada dua pancuran yang dari Al-Kautsar. Satu pancuran terbuat daripada emas, satu lagi dari perak. Dari kedua inilah mengalir air sehingga akhirnya berkumpullah di telaga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat telaga ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, intinya telaga ini ya, sifatnya dia memiliki air yang begitu jernih. Jernih sekali. Airnya itu lebih lebih jernih, bersih daripada susu. Dan airnya lebih manis daripada madu. Ya. Dan sisi panjang dan lebarnya sama. Ya. Adapun luasnya dalam sebagian riwayat dikatakan antara Ailah dan Sona Ailah terdapat di Syam ya, daerah Syam Sona itu dia Yaman dari ujung ke ujung seluruh jazirah Arabia Ailah itu terdapat di Syam Syam itu adalah negeri yang berbatasan antara Jordania, Palestina, Suria itu negeri Syam sebagian Mesir itu negeri Syam Ailah itu terdapat di sana jadi luasnya telaga al kauthar eh, telaga Nabi ini al haud ini antara Ailah dengan Sona. Sona itu di bawah di Yaman. Ya. Dan ada beberapa versi riwayat di sini. Ada yang mengatakan antara Baitul Maqdis dan Makkah. Ya. Dan yang rajih kata para ulama ini bukanlah tahdid Yang rajih kata para ulama ini hanyalah menyebutkan tentang luasnya telaga ini. Luas sekali. Untuk bayangkan satu satu jazirah itu semuanya telaga Allah Akbar Lebih besar daripada telaga yang di Bali ini Telaga apa kemarin? Wayan Hah? Buyan Danau Toba tempat kami sana <laughs> Yang paling besar di Indonesia nggak ada apa-apanya dengan Telaga Rasulullah SAW Ya Bayangkan, untuk lihatlah peta Jazirah Arabia Seluruhnya telaga dari ujung ke ujung panjangnya seperti itu pula ya menunjukkan besarnya telaga ini ya dan dia memiliki banyak sekali gayung-gayung penciduk jumlah gayung, gayung penciduknya sejumlah bilangan bintang-bintang di langit berapa bintang di langit kita nggak tahu bintang galaksi aja pun kita nggak tahu kabarnya konon galaksi itu miliaran banyaknya di langit sana Galaksi adalah kumpulan sekawanan daripada planet yang untuk satu kesatuan yang ada mataharinya. Miliaran jumlah galaksi. Demikianlah jumlah yakni gayung-gayung terdapat di telaga ini. Subhanallah, ya. Siapapun yang sekali teguk nggak akan pernah haus selama-lamanya. Di dunia kita minum kenyang nanti haus. Ini enggak, sekali teleguk saja, sekali teguk saja hilanglah dahaganya apalagi di padang mahsyar ketika orang berkeringat subhanallah Anas meriwayatkan berkata Rasulullah inna qadra haudi kama baina aila wa sana'a min al-yaman sesungguhnya besar teladaku sebagaimana jarak antara aila dan sana'a di yaman wa inna fihi min al-abariq sesungguhnya dalamnya ada gayung-gayung ya bi'ada di nujumis sama sebanyak bintang-bintang di langit muttafaqun alaih dalam hadis Thauban Nabi SAW ditanyakan tentang meminum telaga telaga milik beliau SAW faqala asyaddu bayadhan minal laban airnya telaga tersebut lebih jernih daripada warna susu lebih putih daripada warna susu wa ahla minal asal lebih manis daripada madu ya yaghtu fihi mizaban dari keluar dia mancar daripada dua pancuran dua mata air yang mudanihi minal jannah yang kedua mata ini terdapat di surga ahaduhuma min zahabin satu mata air itu adalah mata air dari emas wal akharu min wariq yang satu lagi dari perak hadis rawahu muslim kan Imam Muslim rahimahullah taala nggak tahu kita sebesar apa mata airnya itu Allah Akbar ya ini perkara gaib kita imani dengan dengan apa yang dikatakan Nabi SAW hadisnya sahih dan ini hadis hadisnya sahih subhanallah ya adapun mengenai besarnya ada yang mengatakan antara Ailah sampai ke Aden ada yang mengatakan antara Ka'bah sampai ke Baitul Maqdis ya tapi jawapan tadi yang belum benar adalah semuanya yang Rasul sebutkan bukanlah ditahdid menunjukkan luasnya telaga tersebut siapa yang pertama kali akan merebut telaga ini ya Dalam beberapa riwayat disebutkan yang pertama kali merebut telaga ini adalah orang-orang fakir dari golongan muhajirin. Allahu Akbar. Mereka yang pertama kali merebut telaga ini. Banyak umat Islam yang pertama kali terdepan merebut telaga ini diberikan izin adalah orang-orang muhajirin. Yang fakir-fakir. Ya. Karena mereka walaupun fakir tetap mendukung agama Allah. Walaupun mereka miskin tetap mempertahankan agama Allah. Ya. bagaimana mereka kesulitan meninggalkan negeri mereka karena mereka terusir demi agama Allah Subhanahu wa taala ya kata Allah lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim ya bagi orang-orang fakir dari golongan muhajirin yang dikeluarkan dari negeri mereka diambil harta mereka dan ya dan negeri mereka mereka tidak pernah terlihat seolah-olah mereka itu miskin karena tidak mau minta-minta. Mereka enggak pernah minta-minta kepada manusia sehingga enggak tahu banyak orang dia fakir, dia fakir, dia miskin. Ini orang-orang muhajirin. Alima yani dalam riwayat Imam Tirmizi dikutip oleh, oleh sahabat yani dalam riwayat yang dikutip Imam Tirmizi dari hadis Thauban sahabat Nabi SAW berkata Rasul awalan nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin Yang pertama kali merebut daripada telaga kawasan ini adalah orang-orang fakir dari golongan muhajirin. Allah Akbar. Ya. Dan mereka yang pertama kali masuk surga. Bagaimana ciri-ciri mereka? Asy'athu usan. Karena fakirnya mereka tidak ada segala macam bentuk kemewahan. Asy yani asy'athu usan. Rambut mereka kusut masai nggak ada sisir nggak punya sampo ya kemudian ada nasutiaban, pakaian mereka kotor karena nggak ada yang mau dipakai ya alladzina la al mutanaimat, mereka lah orang-orang tidak berani menikahi perempuan-perempuan yang dalam kenikmatan perempuan-perempuan kaya Wala tuftah lahum sudut Mereka orang-orang tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu Rauh Tirmidhi Menunjukkan betapa mereka itu Tawatuknya Rendahnya mereka Tidak dikenal manusia Ya, tidak dicari manusia Tapi dikenal oleh Allah SWT Cintai oleh Allah Orang mungkin lihatnya Menyepelekannya dia bukan, mereka bukan artis-artis tenar di dunia ini Bukan bintang-bintang Film mereka bukan dai dai kondang dan mereka dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. yang jika mereka angkat tangan satu jari saja, dia tunjuk ke langit, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan sumpahnya. Wah, hebat. Ini yang pertama kali meneguk telaga kota. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang dari Muslim setelah itu ada Ahlul Yaman. Ahlul Yaman maksudnya bukan sepanjang masa Ahlul Yaman Rasulullah melebihkan mengutamakan Ahlul Yaman Rami menyebutkan keutamaan Ahlul Yaman Al-Hikmatu Yamaniyah Hikmah itu datang daripada Yaman Itu kaumnya Abu Musa al-Ash'ari Mereka yang paling gampang memeluk petunjuk Allah SWT Agama Allah SWT Hati mereka lembut Mereka mudah menerima kebenaran Karena itulah ada keutamaan Yaman dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim Ya, mereka para pengembala-pengembala kambing mudah untuk mendengar dan inilah bukan bukan sepanjang masa ahli Yaman sepanjang masa ahli Yaman ada orang-orang Houthi Houthiyun sekarang itu bukan masuk ke dalam hadis ini mereka penjahat-penjahat ya. jadi ikhwati rahimahullah itulah yang disebutkan yang terdapat dalam keterangan tentunya setelah itu setiap orang mukmin ya akan mereguk telaga ini. Sekarang mari kita bahas siapa orang-orang yang terusir dari telaga ini. Ini yang paling penting dan ini tema kita yang kita bahas pada hari ini. Ya. Al-Imam Muslim rahimahullah tabaraka taala meriwayatkan dari jalur Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha berkata ibunda kita Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha Nabi bersabda Nabi SAW bersabda Ini alal hawdi Semuanya saya Sedang berdiri di atas telaga Jadi Nabi lebih dahulu datang Sebelum kita datang Maka kita-kita ini yang mau ketemu Nabi di mana kita jumpa beliau nanti? Di sana Kalau kita ikut beliau dengan benar Kita ketemu dengan dia di sana Kata Nabi Ana faratukum alal hawdi Saya menunggu kalian sekarang di hawd ini di padang mahsyar kelak. Jadi kita cinta dengan Nabi, kita enggak kenal, kita hanya tahu bagaimana sifat-sifat beliau dari buku-buku yang disebutkan para ulama, dari para sahabat, Asy-Syama'il Muhammadiyah yang kita bahas kemarin, bagaimana tubuh Nabi tidak tinggi sekali, tidak pendek sekali, tapi mau benar-benar jumpa dengan beliau nanti. Kapan? Ketika ketika hari kiamat di padang mahsyar kalau kita memang menjadi pengikut setianya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala Nabi bersabda, "Inni alal hawdi." Aku menunggu di atas haudku. Di depan telaga Nabi menunggu kita sallallahu alaihi wasallam. Antadiru man yaridu alaiya minkum. Saya menunggu orang-orang yang datang dari kalian untuk yakni mereguk daripada telaga ini. Fa wallahi demi Allah la anna. duni rijalun demi Allah akan disingkirkan ketika mendekat kepada saya beberapa orang laki-laki fala akhulanna aku pun berteriak berkata ay rabbi minni ya tuhan mereka itu golonganku wa min ummati mereka daripada umatku fayakul maka Allah berkata innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ma amilu ba'dak Sesungguhnya engkau tidak mengetahui Muhammad apa yang mereka kerjakan setelah setelahmu setelah engkau wafat. Mazalu yarji'una ala aqabihim. Mereka terus kembali ke belakang dari agamamu. Ya. Dalam beberapa riwayat, ya. Fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Maka Nabi pun berkata Suhkan, suhkan, bu'dan, bu'dan Binasalah, celakalah mereka Dijauhkanlah mereka Ya, inilah secara umum orang-orang disingkirkan dari dalam telah Rasulullah SAW. Mereka telah mendekat, tiba-tiba semuanya mereka disingkirkan. Dan para ulang berselisih di mana letak telaga ini. Sebagian mengatakan dia sebelum kita melewati sirat ya, melewati, sebelum melewati sirat di sana ada telaga. Sebagian mengatakan dia setelah melewati sirat sebelum masuk ke surga. Ya. Allah tabaraka taala alam. Ya. Yang jelas ikhwatul kiram rahimakumullah. Telaga ini ada dan dia telah ada sekarang. Sebagaimana surga telah ada dan Kautsar pun telah ada. Ya. Nanti akan datang masanya Orang ramai Berbondong-bondong untuk Berusaha meregut telaga tersebut Tapi ternyata tiba-tiba enggak semua dapat mereguknya Ada orang-orang dijauhkan Disingkirkan ya. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi Rahimahullah Dalam kitabnya Tazkirah Qala ulama'una Berkata para ulama-ulama kita Rahimahullah Rahimahullah rahmatullah alaihim ajma'in. Siapa mereka yang disingkirkan? Kata para ulama kita, fakullu man irtadda an dinillah. Setiap orang yang murtad meninggalkan agama Allah ini. Itulah yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan boleh saja yang Rasulullah lihat adalah orang-orang yang pernah Nabi berjumpa dengan yang ketika hidup masih Muslim. Ternyata setelah Nabi meninggal mereka murtad karena kita ketahui setelah Nabi wafat banyak bangsa Arab yang murtad. Siapa yang memerangi mereka? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar yang memerangi mereka. Maka salah kaprah orang-orang Syiah mengatakan hadis ini adalah merupakan keterangan sahabat-sahabat Nabi kafir. Sahabat-sahabat Nabi tidak dapat mereguk telaga karena beberapa yang mengatakan bahwasanya ketika mereka meminum mereka ditarik dan Nabi berteriak ashabi ashabi. Sahabatku, sahabatku. Dalam beberapa versi lainnya usai habi usai habi. Umati umati. Kata orang-orang Syiah ini hadis menunjukkan kafirnya para sahabat-sahabat Muhammad. Mereka tidak berhak mereguk telaga Kautsar, mereguk telaga di di padang mahsyar. Itu kata mereka. <coughs> Dan ini terdapat dalam Sahih Muslim. Kata mereka ini lihat kata Nabi, "Ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku." Kita jawab, kalau sahabat Nabi kafir, maka Ali pun sahabat Nabi dia kafir juga kan ini hadis umum, sahabatku, sahabatku. Dan berarti di situ juga Salman kafir dan tidak merenggut telaga. Karena dia adalah sahabat Nabi. Berarti Biqdad bin Aswad juga kafir karena dia tidak merenggut telaga. Karena dia sahabat Nabi. Kalau mereka mengatakan tidak, ada hadis-hadis menunjukkan keutamaan Salman, Ali, Miqdad, Ahlul Bait, kita katakan tidak. Banyak keutamaan menunjukkan keutamaan banyak hadis-hadis menunjukkan keutamaan Abu Bakar, Umar, Uthman, Fatimah dan lain-lainnya Ali dan seterusnya para sahabat. Ya. Berarti kalian tidak bisa menganggap ini adalah nas yang ditujukan untuk sahabat-sahabat Nabi. Karena masuk di sana Ali. kalau kan mengatakan ada keutamaan Ali, ada kekhususan Ali, kita katakan ada pula kekhususan hadis-hadis menyebutkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala Jadi siapa mereka? Kita katakan mereka adalah orang-orang yang boleh jadi berjumpa Nabi ketika Nabi hidup mereka itu masih Islam ketika Nabi meninggal mereka murtad karena diketahui setelah Rasulullah murtad, eh setelah Rasulullah afwan, setelah Rasulullah SAW meninggal, banyak bangsa Arab yang murtad. Bahkan Abu Bakar lah yang memerangi mereka. Dan untuk seperti inilah Allah turunkan, ya man yartad minkum an dinihi. Barang sampai murtad daripada kalian dari agamanya, fasyayatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan gantikan kalian yang murtad dengan satu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Kata para ulama, merekalah kaum yang Allah cintai Abu Bakar Siddiq dan merekalah kaum yang mencintai Allah. Abu Bakar dan para sahabat-sahabat. Bukan mereka yang malah dianggap murtad. Jadi sahabat-sahabat maksudnya adalah pertama yang dikira Nabi dahulu mereka muslim ternyata mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal. Bukan Abu Bakar karena Abu Bakar yang merangi orang-orang yang murtad. Yang kedua, ya, makna sahabat ya dalam bahasa Arab itu adalah orang yang pernah bertemu dengan kita. Ya, kemudian mungkin berhubungan dengan kita. Secara bahasa itu sahabat. Dan orang-orang munafik secara bahasa mereka juga sahabat Nabi. Orang-orang munafik secara bahasa mereka juga sahabat Nabi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mengacu mengacau mengacau atau mengacu ya masa kan bilang mengacu. <laughs> mengacau provokasi dia memfitnah menyebarkan segala macam bentuk kejelekan-kejelekan maka ketika itu ada sahabat yang geram ya Rasulullah biar ku penggal kepalanya apa kata Rasulullah jangan biarkan dia andai kata ku penggal kepalanya apa kata manusia nanti Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya apa kata orang-orang? Inna Muhammad qatala sahab sahibah eh, uh, ashabah Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Orang luar di luar Islam nggak tahu ini orang munafik. Tapi kita tahu, tapi ketika kita bunuh dia, orang akan orang akan teriak, jangan masuk agama Muhammad, bahaya. Jangankan kita yang di luar agamanya, yang dalam agamanya pun dibunuh. Karena itu langsung tidak membunuh Abdullah bin Abi Salul, ya, pemimpin orang-orang munafik. Dan um, Abdullah bin Ubay ini adalah sahabat secara bahasa. Maka makna ashabi ashabi Allah mereka sahabatku sahabatku adalah secara bahasa orang-orang munafik yang hidup di masa Nabi SAW yang Nabi tidak mengetahui seluruh mereka. Karena enggak semua orang-orang munafik Allah beritahukan kepada Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa min ahli al-Madinati maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum." Ta di antara ahli Madinah ada orang-orang munafik yang menentangmu, engkau tidak mengetahui mereka. Walaupun Allah memberitahukan kepada sejumlah nama para orang-orang munafik yang Rasul beritahukan kepada Hudzaifah bin Yaman, tapi tidak semuanya mereka. Maka mana ashabi-ashabi adalah sahabat-sahabat dalam pengertian apa? Bahasa yang maksudnya adalah orang-orang munafik. Yang ketika Rasulullah hidup, Nabi nggak sangka dia munafik. Maka ketika dia akan meregok telaga, seketika dia disingkirkan, Nabi teriak-teriak, Ya Allah, sahabatku, sahabatku, kata Allah, engkau gak tahu apa yang mereka buat setelahmu. Jadi yang tidak masuk ke dalam surga adalah orang-orang munafik. Orang-orang murtad. Kalaulah orang-orang murtad gak masuk, ya memeluk, yakni mereguk telaga ini, kalaulah orang-orang murtad saja tidak dapat mereguk telaga ini, bagaimana orang-orang kafir? Lebih pasti mereka tidak dapat mereguknya. Demikian juga orang-orang munafik. Subhanallah. Jadi ini mana ashabi-ashabi. Ya, dalam hadis ini. Ini hadis akan menjadi hiasan orang-orang Syiah Rafidah untuk memberikan subhat kepada Ahlus Sunnah tentang kafirnya para sahabat-sahabat. Maka antum harus tahu membantah ini. Ya. Baik. Kita lanjutkan perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah tabaraka taala. Jadi Siapa mereka yang dihujat dan neraka? Fakullu man irtadda an dinillah Pertama Setiap orang yang murtad dari agama Allah atau ahdasa fihi ma la yardahu Allah Atau adalah orang-orang yang membuat perkara-perkara bid'ah Yang tidak pernah jadi oleh Allah SWT Walam, yan, walam ya'dan bihillah yang tidak berizin dari Allah SWT Fahuwa minal matrudin Dialah orang-orang terusir Semua ahlul bid'ah terusir dari telaga Rasulullah. Ahlul bid'ah ini sangat banyak jumlah mereka. Ya. Gembong-gembongnya adalah khawarij. Gembong-gembong ahlul bid'ah khawarij yang mereka bercabang-cabang. Jangan dikatakan mereka telah punah sampai hari ini khawarij terus menerus memiliki cucu cicit yang ganti-ganti nama. Nama boleh ganti tapi sifatnya sama. Apa sih perkhawarij? Mengkafirkan orang-orang di luar kelompok mereka. Apa sih perkhawarij? Menghalalkan darah orang-orang di luar mereka. Apa sih perkhawarij? Mengkafirkan pemerintah-pemerintah kaum muslimin dan memerangi pemerintah kaum muslimin. Apa sih khawarij? Mencela pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan berusaha untuk meruntuhkannya dan nenek moyang khawarij itu telah muncul pada masa Uthman Uthman terbunuh bahkan sejak Nabi SAW masih ada ada nenek moyang mereka yang bernama Dhul Khwaisirah ketika Nabi membagikan harta rampasan perang setelah peperangan Hunain dia datang kepada Nabi dia tarik kerah baju Nabi dia katakan i'dil ya Muhammad fa'inna kalam ta'adil. Muhammad kau berlaku adil sungguh kau tidaklah berlaku adil Kata Nabi, "In lam a'dil ana faman ya'dil?" Andai kata aku enggak mampu berlaku adil memberikan bagian ini, siapa lagi orang yang dapat berlaku adil? Fa ana aminu man fis sama. Padahal aku adalah yang telah diamanahkan oleh Tuhan yang di langit. Kalau aku enggak adil, siapa yang bisa berbuat adil? Kemudian dia pun pergi meninggalkan Nabi. Nabi berkata, "Saya khruju min dhi'dhi hadha qaumun." Akan muncul daripada orang-orang seperti ini satu kaum yaqra'un al-Qur'an. Mereka ahli baca Quran. La yujawzu taraqihum, enggak pernah bacaan Quran mereka melewati kerongkongan mereka. Yang min ad-din, mereka itu lepas daripada agama ini bagikan lepasnya busur menembus buruannya. Ini adalah ciri-ciri khawarij. Ini ahli bid'ah. Mereka yang ada-ada mengadakan mereka membunuh Ali bin Abi Talib Mereka hmm. membunuh Uthman. Mereka diperangi oleh Ali bin Abi Talib Ini gembong-gembong daripada ahlul bid'ah al-khawarij. Ya, kemudian kebalikan khawar adalah ar-rawafid. Orang Syiah yang berkelompok-kelompok saling kafir mengkafirkan. Ada Ismailiyah, ada Isna Asyariyah atau Ja'fariyah, macam-macam nama mereka ya yang sekarang mereka bersatu padu ada yang di Lebanon Hizbullah yang lebih lain dikatakan Hizbus Syaitan dengan di Iran ya Republik Iran Islam Iran wallahi mereka yang kerjanya tiap hari mencaci maki para sahabat-sahabat Nabi yang mereka membuat keonaran di seluruh negeri-negeri Islam Mereka menggalang kekuatan untuk meruntuhkan Bahrain Karena Bahrain sedikit Mereka mengacau di mana-mana Subhanallah Di Jazirah Arabia mereka pengacaunya Lihat bagaimana mereka datang haji pada masa ya ber Berkali-kali mereka datang Misinya adalah untuk Meruntuhkan kepercayaan manusia kepada Arab Saudi Subhanallah Banyak peristiwa-peristiwa Mu'aisyibah tahun 90 Banyak yang tewas Tewas kenapa? Gas beracun yang mereka Yang mereka sebar Bahkan kejadian baru dekat Banyak orang-orang yang nggak ada kaitannya dengan yakni timpa-timpaan Mati Subhanallah Mereka membawa berbagai macam alat-alat Untuk dirakit dengan yang menjadi bom Mereka pengacau Wallahi Dan dalam agama mereka <clears throat> menumpahkan darah ahlu sunnah adalah perkara yang dianjurkan disenangi mendapat ganjaran yang besar mereka yang pernah merampas hajar aswad mereka bawa ke negerinya mereka yang pernah membunuh ribuan jemaah haji mereka buang dalam sumur zam-zam ya dan sekarang mereka masya Allah ya mengacau negeri-negeri kaum muslimin di mana-mana mereka teroris sebenarnya Jadi ikhwan, ini gembong-gembong daripada kesatan. Ya. Kemudian al-jahmiyah. Jahmiyah adalah orang tersesat dalam bab sifat yang menafikan bagi Allah sifat. Allah enggak layak punya sifat. Allah enggak layak memiliki sifat-sifat. Jahmiyah ini banyak di bawah mereka. Ya, semua ahlul kalam tersesat di bawah kelompok Jahmiyah ini. Ada yang keluar dari Islam sebagaimana Jahmiyah, ada yang masih masuk ke dalam Islam tapi tersesat ya gembongnya lagi adalah as-sufiyah dengan segala macam cabang-cabangnya as-sufiyah ada yang sampai pada tingkat al-hulul menyatakan diri makhluk itu bisa menyatu dengan Tuhan jadi besar lagi adalah mengatakan seluruh alam raya ini enggak ada hakikatnya kecuali Tuhan belaka ini gembong-gembong sufiyah ini bahawa mereka banyak sekali yang bahkan, bahkan yang keluar daripada Islam yang mereka mengajarkan pengikutnya tidak sholat karena sholat itu untuk orang-orang awam tidak perlu puasa karena itu untuk orang-orang awam semua syariat hanyalah untuk orang-orang awam kita bukan ahli syariat kita ahli ma'rifat ahli ma'rifat lebih tinggi daripada ahli syariat enggak lagi sholat ini tersebar banyak kesatan ini Allah. mereka inilah semuanya akan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buat-buat agama sendiri, buat-buat cara baru sendiri dalam berbagai macam hal, dalam i'tiqad. Ya. Dalam dalam ibadat. Tengok orang-orang Rafidhah. Buat-buat agama sendiri. Kalau salat enggak sah tanpa batu. kemana mana mereka harus bawa batu. Mereka katakan ini batu dari Karbala. Kalau enggak pakai batu enggak sah salatnya. Ditempelkannya kuningnya di atas batu, bahlul. Sebelum ada Karbala semua orang salatnya gak sah. Sebelum ada peristiwa Karbala kemana semua kaum muslimin? Semuanya gak sah salatnya. Subhanallah. Bahkan Ali gak pernah salat pakai batu. Karena telah meninggal sebelum ada peristiwa Karbala. Berarti enggak sah salat Ali. Hasan Hussein gak pernah salat dengan batu. Tapi orang-orang Syiah layak yaqilun, enggak ada akalnya. Subhanallah. Sebelum haram mereka pecuti diri mereka, mereka libas, mereka melukai diri mereka berdarah-darah sebagai tanda apa? Tanda kecintaan kepada Hussein, Ketanda kesedihan kepada Hussein yang telah meninggal. Ini agama jahiliyah. Andai kata anak antum dibunuh, la qadarullah tabaraka taala. Bukanlah benar antum mengenalnya dengan memukul diri antum. Salah besar. Becut diri, tampari diri. Bodoh. Dan ini meratap dan dilarang. Apalagi sudah 14 sahabat yang silam terbunuh. Sekarang mereka menangis diri mereka pecut. Siapa yang mereka sesalkan? Kecuali mereka hidup pada masa tersebut. Karena ada orang-orang syiah. Ya, yang mereka hidup pada masa tersebut. Menyesal. Akhirnya mereka bunuh diri mereka sendiri. Karena mereka biarkan manusia terbunuh. Mungkin hidup pada masa tersebut. Kita nggak ada hubungan. Apakah Imam Husain itu akan senang kalau andai kata kita melukai diri kita? Bodoh. Nggak akan mungkin dia senang. Subhanallah. Padahal mereka juga yang membunuh Husain, karena mereka yang menggiring Husain untuk pergi ke Kufah. Ketika dia telah pergi, tengah-tengah mereka meninggalkan Husain sendiri. Perbuatan orang Syiah bagaikan orang yang memikul kerendah. Yang dalam kerendah ini mereka bunuh, mereka berteriak-teriak nangis-nangis, ya. Mereka tangisi orang yang mereka bunuh, mereka bawa di atas kerendah. menangis-nangis. Ila orang syiah rafidah. Ini gembong-gembong kesesatan. Tidaklah mereka ada satu negeri kecuali mereka akan mengacau negeri tersebut. Akan habis semua negeri karena mereka mempunyai keyakinan tidak boleh bayar kecuali kepada para imam. Semua ini enggak sah ini kepemimpinannya. Semuanya harus demo, semuanya harus memberontak agar semuanya bisa takluk kepada satu imam. Yang imamnya pun enggak ada sekarang. Yang mereka tunggu-tunggu bertahun-tahun berabad-abad. Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar dari keturunan Husain kata mereka. Al-Sunnah mengatakan dari Hasan. Kata mereka dia masuk ke dalam gua yang bernama Sirdar. Kemudian dia gaib di sana. Imamnya enggak ada. Kita katakan sekarang kan dah punya negeri yang kuat katanya punya nuklir. Kalau imamnya nggak berani keluar, habis itu rumah ini. Karena dia imamnya nggak keluar, Imam ini otaknya cerdas. Karena imam kita nggak keluar, kitalah penggantinya mewakili imam. Namanya adalah wilayah faqih. Kerja dia itu bidangnya Khumai ini. Karena itulah mereka mengatakan nggak ada syariat kalau imam belum ada, nggak ada Jumat. Di Iran nggak ada Jumat. Kacau balau. Kenapa belum imam belum keluar? Mana negeri yang katanya hebat, superpower, ada nuklir? Kenapa enggak keluar tuh Mahdi? Kenapa takut-takut sembunyi? Tiap hari mereka datang keluar. Ya kalau antum baca buku-buku mereka Al-Mahdi fa ajjalallahu farjahu farajahu katanya. Ajjalallahu farajahu. Tiap kali ada buku Mahdi ajjalallahu farajahu semoga Allah lekaskan dia keluar. Masuk gua enggak keluar-keluar ngapain dalam gua? Ini semuanya ikhwatil kiram Gembong-gembong kesetan yang mereka itu akan dihalangi untuk Meregut telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di hari kiamat Kemudian kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah wa ashadduhum tardan man khalafa jama'at al-muslimin wa faraqa sabilahum yang paling diusir Rasulullah adalah orang-orang yang menyelisihi jemaah kaum muslimin menentang jemaah kaum muslimin menyelisihi jalan mereka jemaah diartikan dengan dua definisi banyak definisi jemaah tapi dua ini yang mewakili makna di sini pertama maknanya adalah jemaah para sahabat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makna jemaah pertama yang mesti jemaah para sahabat cara beragama mereka, cara beriktikad mereka, ya maka mereka akan diusir dari majlis Rasulullah SAW, akan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Dan jemaah ini, kenapa mereka disebut jemaah? Karena mereka lah yang paling banyak, ya pada masa Rasulullah SAW. Mereka lah jemaah Kata Nabi, alaikum bisawadil azam. Ikutilah orang terbanyak. Orang terbanyak dalam Islam pada, pada masa Nabi adalah para sahabat. Man syadda syadda finnar. Barang siapa menentang mereka akan masuk ke dalam neraka. Menyeleneh tidak ikuti jalan mereka masuk neraka. Bahkan jamaah ini, walaupun kita sendirian saja. Andai kata di Bali ini cuma kita sendiri tinggal. Selama kita menjalankan apa penjalankan para sahabat, beragama sebagaimana beragamanya sahabat, maka kita disebut jemaah. Subhanallah. Dan jamaah bukanlah orang banyak setiap zaman. Bukan. Andai kata jamaah adalah orang banyak setiap zaman, maka jamaah saat ini adalah orang-orang kufar. Karena orang kafir paling banyak zaman ini. Di balik ini jemaahnya adalah orang-orang kufar. Karena mereka paling banyak berarti kita harus ikut mereka. Tidak itu maknanya. Jemaah maknanya adalah yang mengikuti manhaj para sahabat. di atas kebenaran walaupun dia satu orang saja. Di sini ada pulau yang terpencil sendiri, pulau pulau apa di sini? Nusa Ada pulau Nusa Penida. Antum di sana hidup sendiri, sebatang kara menyembah Allah dengan jalan yang benar, antum jemaah Orang satu satu stadion, ribuan orang semuanya sesat, itu bukan jemaah Ya, ini makna jamaah pertama. Yang menelisih jamaah ini pasti akan dihalangi daripada telaga Rasulullah SAW. Makna jamaah kedua adalah jamaah rakyat kaum muslimin dan imamnya yang tidak boleh kita menyelisih mereka keluar buat sendiri negara dalam negara yang menyelisih mereka buat sendiri negara dalam neraka ini akan dihalangi daripada telaga Rasulullah mereka lapar pemberontak jika ada negeri yang sah Contohnya negeri kita Ada orang-orang yang ingin Menghancurkan negeri ini Buat sendiri kesatuan Dia pilih sendiri presiden Dia pilih sendiri jenderalnya Ini sesat menyesatkan Akhirnya dia berusaha untuk membuat kekacauan Ingin menggulingkan pemerintahan yang sah Ini akan diusir di telaga Rasulullah SAW Karena mereka manusia jemaah Jemaah sekarang adalah NKRI inilah jemaahnya. Yang coba-coba buat sendiri pemerintahan dan pemerintahan ini menyisi jemaah. Ya. Dan kelompok-kelompok nyempal itu kerja mereka sekarang. Gerakan bawah tanah yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Kadang-kadang mereka menganggap inilah jihad. Ya, Mereka punya bayat kepada imam mereka Punya gerakan buatan Mereka sentiasa idat latihan Latihan untuk meruntuhkan ta'ud Ta'ud itu siapa maksudnya? Pemerintah kaum muslimin dan seluruh masyarakatnya ta'ud Ini menyimpang Mereka bugat Ya Dan kita wajib Setiap negeri yang ada pemimpinnya Wajib taat kepada pemimpin tersebut Selama dia pemimpin muslim Walaupun dia zalim Kita wajib taat kepada pemimpin kita di negeri ini. Kita nggak wajib taat kepada pemimpin di Malaysia enggak. Kita nggak wajib taat kepada pemimpin di Raja Salman itu bukan ketaatan kita bukan kepada Raja Salman di negeri ini. Orang Saudi ketaatannya kepada Raja Salman di Malaysia kepada pemimpinnya dan kita harus menghormati semua ini. Yang teriak-teriak menyebutkan khilafah, khilafah, khilafah. Nggak paham apa itu khilafah. Kita bilang yang teriak-teriak khilafah, eh hey, Kau sibuk mau khilafah-khilafah ya? Iya. Gabung sana sama Baghdadi. Sudah ada khilafah, gabung sana kuen. Kalian mau khilafah-khilafah. Satu pemimpin di dunia Islam, gabung sama Baghdadi sana, pergi sana. Yang teriak-teriak khilafah, bilang sama mereka gitu. Tahu antum? Semenjak dinasti Bani Abbas itu tegak berdiri itu telah terpisah kaum muslimin menjadi dua kekuatan besar. Satu dinasti Bani Abbas dengan pusat pemerintahannya di Baghdad. Satu lagi Bani Umayyah dua pemerintahannya di Cordoba, Spanyol, Andalusia. Bani Abbas ketika itu Abu Ja'far Mansur berusaha menaklukkan mereka. Abdurrahman Dakhil nggak dapat ditaklukkan. Sejarahnya panjang Abdurrahman Dakhil. Kesalahan Bani Abbas adalah mereka mengejar-ngejar setiap dinasti Bani Umayyah yang kira-kira akan layak menjadi raja mereka buruk sehingga Abdurrahman ini Abdurrahman bin Syam lari kemana-mana nyebrang dia ke Afrika nyebrang lagi lautan sampai ke Spanyol dikejar orang Khawarij mengejarnya dinasti Bani Abbas mengejarnya terpaksa dia di sana buat kekuatan dia nggak mau kepalanya leung hilang subhanallah Akhirnya tegak dinasti di sana. Bani Abbas berkata enggak salah saya Bujak Ja'far Mansur, kita bersyukur antara kita dan mereka ada lautan. Kalau enggak ada lautan jangan-jangan kita dihabisi mereka. Abdurrahman Dahlan terkenal sampai-sampai dinasti Bani Abbas mengatakan zaka saqru Quraisy, itu orang Quraisy. Ketika itu di sana banyak ulama. Banyak ulama-ulama dari Andalus, Ibnu Hazm Al-Andalusi, Al-Imam Qurtubi dari Cordoba, banyak. Di sini juga banyak ulamanya. Dua kekuatan. Gak ada yang mengatakan ini gak sah, gak boleh tati, wajib wajib sana. Gak ada yang mengatakan ini gak sah, gak ada. Sekarang pun demikian keadaannya. Ngapain sih buat khilafah khilafah? Wahai manusia, ya Allah khilafah, akidah tidak pernah kau pelajari, hadis-hadis ahad kau ingkari, kau sibuk dengan khilafah-khilafahmu, kau patuhi yang ada di negeri ini, pemimpin, perbaiki mereka ketika sarang cara yang baik dan bijak bukan memberontak. Kalau Syiah ini dilegalkan, itu maunya semua kita loyal kepada Iran. Apa guna? ISIS itu dilegalkan, habis NKRI ini semua, harus taat kepada Al-Baghdadi. Ya Allah, ya Karim. Ini pemahaman yang menyimpang. Ya. Setiap negeri patuh kepada lihatlah, masya Allah. Dan ini yang hak. Atau sekarang Saudi Arabia membina hubungan dengan semua negeri-negeri agar mereka bersatu padu menolak segala macam terorisme. Terorisme. Kuat sekarang mereka. Enggak ada kata Saudi hancurkan bahkan karena kecil ku ambil. Enggak. Kuwait kecil ku ambil. Enggak. Hormati mereka. Jangan mentang-mentang rumah antum besar rumah kecil samping, eh, ini kecil kita serang. Jangan. Ya, itulah subat khilafah itu itu subatnya itu. Khilafah itu bukan harus namanya khalifah. Yang penting ada pemimpin. Mau namanya presiden, mau namanya terserah. Itu hanya nama. Yang penting adalah negeri itu nggak caos kenapa ada pemimpin yang mengarahkan mereka. Yang penting agama dapat tegak, walaupun nggak sempurna tegaknya. Ya, walaupun ada orang-orang ada orang-orang Yahudi di, di kota Madinah ketika itu. Kalau mereka nggak merontak, kalau nggak mereka nggak maksudnya kalau mereka nggak buat perselisihan, mereka nggak mengingkari janji mereka mereka nggak diusir Nabi SAW ya. aman Islam itu aman orang luar Islam pun aman dalamnya apalagi orang Islam jika diterapkan dia subhanallah lihat negeri kaum muslimin aman kaum muslimin dan aman orang-orang muslim tinggal bersama kaum muslimin subhanallah jadi mereka akan diusir daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau apa Kata Imam Qurtubi kal khawarij al ikhtilafi firqiha. Khawarij dengan segala macam cabang-cabangnya. Sekarang mereka ganti-ganti nama. Kesepakatannya apa? Mengkafirkan penguasa, mengatakan penguasa tagut, mengatakan semua elemen-elemen negeri ini dari tentara, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi, semuanya tauhid. Ansarut tauhid. Semua rakyatnya Ansarut tauhid. Ini mereka yang tauhid. Mereka punya banyak gerakan-gerakan, mereka punya toko-toko, mereka punya markas-markas. Subhanallah. Wal Mu'tazilah ala asnafi ahwa'iha. Semua Mu'tazilah yang mendahulukan akalnya daripada wahyu masuk ke dalam ini. Mu'tazilah itu sekarang ada pada jin, mereka ada pada jil. Itu Mu'tazilah semua itu. Ya. Musuh kita sekarang adalah liberalisme dalam agama. Ada musuh besar kita, liberalisme Syiah dan Rafidah, satu lagi radikalisme. Radikalisme itu khawarij. Liberalisme ini Mu'tazilah. Mereka bahkan tersun rapi jaringan-jaringan mereka di mana? Di kampus-kampus Islam. Ngeri-ngeri kita dengar gelar-gelar guru-gurunya, profesor-profesor, dokter semua ngeri-ngeri. Tapi belajar Islamnya di Chicago, di Leiden, di Tasmania. Belajar Islam dengan orang kafir. Mana akal mereka? Belajar Islam, agama menurunkan dalamnya ada iman, ada ihsan ada, kepada orang yang tidak meyakini Islam. Alangkah bodohnya mereka. Nanti dikatakan yang belajar ke Timur Tengah nggak tahu metodologi itu, hafalan aja pandainya. Subhanallah. Mereka berusaha Islam. Fahaulai kulluhum mubaddalun. Ya, mubaddalun. Mereka semuanya telah merubah agama. وكذلك الظلمة musrifun fil jur. demikian juga setiap orang-orang yang zalim berlebihan dalam menzalimi ya watatmisil haq ya, kerja mereka adalah memadamkan cahaya yang hak wa qatli ahli wa idlalihim menghinakan ahlul haq membunuh ahlul haq wal mu'linuna bil kabair setiap orang yang membanggakan dosa-dosa besarnya tengah terang-terangan buat dosa besar berzina terang-terangan bangga dengan zinanya, bangga dengan korupsinya, bangga dengan semua maksiatnya. Al mustahiquna bil ma'asi, al mustakh eh, bil kaba'ir, al mustakhfuna bil ma'asi, menganggap ringan semua maksiat. Wa jama'atu ahli zayg wal ahwa'i wal bid'ah, semua kelompok-kelompok yang menyimpang ahli bid'ah. Ya, semua mereka diharamkan untuk meregut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pembahasan materi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, aku lakukan hada. واستغفر الله لي ولكم واتوب اليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد واخر ان الحمد لله رب العالمين Berapa soal sih? Ada pesan orang dapur lagi nih. Tolong buatkan lima soal untuk dibagi-bagi hadiahnya. Tapi untuk akhwat ikhwan enggak. Ikhwan ini enggak berhak dapat hadiah ini. Biar aja akhwatnya dapat hadiah. Soal pertama. Ada sana mikrofon. Oke. Okay. Dengarkan ibu-ibu Antum gak usah dengar dulu ya ikhwan Tenang-tenang aja Biar ibu-ibu aja dengar Ya. Tolong sebutkan kepada saya yakni panjangnya haud. Bagaimana sebutkan Nabi SAW dari mana ke mana? Dari mana? Dari singa parna apa namanya? Hah? Dari singa raja ke singa raja ke Denpasar atau bagaimana? Dari mana ke mana tadi saya sebutkan? Silakan, ibu-ibu. Pertanyaan pertama. Ayo eh, ibu-ibu ada merek mobil itu Cepat Dari Aila sampai Aden Atau, atau dari Aila sampai ke Son'a Jamil Dapat hadiah Pertanyaan nomor dua Ya Tolong bedakan kepada saya Antara Al-Kawthar dengan Al-Hawd Apa bedanya? Ada yang bisa. Allah saya kasih ke ikhwan supaya dapat lagi ikhwan kayak kemarin hadiah. Ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Kautsar itu sungai-sungai yang ada di surga, kalau Al-Kaut itu telaga Rasulullah. Jadi Al-Kautsar bukan sungai Rasulullah. al kawthar itu sungai milik Rasulullah yang diberikan Allah di surga. Ya, adapun haud itu adalah yang dimiliki Rasulullah di padang mahsyar yang mana airnya dari al kawthar Jamil. Soal nomor tiga Sebutkan sifat telaga ini. Bagaimana airnya, bagaimana ininya, bagaimana. Ha, ah, silakan nomor tiga Bismillah. Uh, airnya jernih, bersih, terus uh, putihnya lebih dari susu, lebih baik dari susu, terus uh, rasanya lebih manis dan madu. Kemudian yang minum bagaimana sekali minum? Langsung mabuk. Kalau yang minum itu langsung langsung. Oh, Lantas. Soal nomor empat. Sebutkan siapa yang pertama kali akan merebut telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Haud maksudnya telaga Rasulullah. Siapa yang pertama kali sebutkan Rasulullah yang akan merebut air di telaga dan apa sifat-sifat mereka ini? Siapa mereka dan bagaimana sifat mereka? Soal nomor berapa? Nomor 4. Orang yang pertama kali menebuk telaga Rasulullah uh, orang fakir dari golongan muajirin. Jamil. Bagaimana sifat mereka? Mereka tidak terlihat fakir karena mereka tidak meminta-minta. Jamil, labas. Nomor lima ini. Mereka kusam, keluarga mereka kotor. Tapi ini jangan adakan ditiru ya. Keluar dari sini antum semua baju jelek-jelek, baju kotor-kotor, rambut acak-acakan. Mereka nggak ada pilihan ketika itu. Ya. Setelah mereka memiliki harta nggak seperti itu mereka mereka berubah. Ini pertanyaan nomor 5. Coba sebelum saya bertanya siapa yang berani menjawab akhwat? Satu orang mereka-mereka percaya Ustaz yang menjawab. Soalnya belum saya sebutkan. Nah, silakan. Ini yang paling mumtaz ini. Sebelum saya tanya udah saya Ustaz jawab. Nah, siapa berani? Dari akhwat. Kalau enggak saya lemparkan kepada ikhwat. Siapa berani saya tanya? Ini pertanyaan paling payah ini. Paling payah ini. Saya rasa nggak bisa dijawab ini. <laughs> Jatuhkan dulu ya. Dibuat down dulu. Ayo, paling payah nih. Siapa berani? berani. Wah, muntaz Oke, Ibu. Orang-orang Syiah Rafidah menjadikan dalil yang tadi kita bacakan ashabi-ashabi tentang kafirnya sahabat-sahabat Nabi karena mereka ketika mau merebut telaga seketika mereka semuanya disingkirkan. Nabi berteriak, "Ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku." Bagaimana ibu menjawab subhat orang Syiah ini? Kan paling payah kan? Oke, silahkan. Nah, kan betul paling payah. Ah, ah, gimana jawabannya? Coba ibu ulangi soalnya lagi. Coba ulangi soalnya. Kan betul ya kan? Ngulangi soalannya ya? Soalnya Ustaz, ah, ah. sepenangkap anak, apa yang harus kita lakukan apabila ada orang syiah yang judgement sahabat? Tidak. Bukan itu yang saya mau tanya. Coba nanti ibu yang jawab. Satu orang daripada akhwat atau umat yang mengulangi soal nanti ibu yang jawab. Siapa? Mengulangi soal aja berat nih. Bismillah. Ini ibu yang lain kan? Iya. Oke. Okay. jawab soal dari Oke. Okay. Wih, langsung jawabannya. Boleh tadi Ustadz bertanya ada sebuah hadis uh, ketika ada seseorang yang datang uh, ada kelompok orang yang datang ke telaga Rasulullah terus diusir oleh Rasulullah karena orang-orang tersebut maaf ya uh, yang mengusirnya bukan Rasulullah salah oh, maaf diusir kemudian Rasulullah berkata sehabis habis sahabatku kemudian uh, eh, orang, orang pun berkata bahwa engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu. Iya. Apa um, soalnya? Uh, kemudian soalnya adalah uh, hadis tersebut dijadikan uh, hujah bagi orang Syiah bahwa sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang kafir. Lalu bagaimana kita sebagai orang-orang sunnah uh, uh, menjawab dari dalih menjawab uh, hujatan mereka tersebut? Mumtaz 100 tapi untuk soal belum jawaban. Jawabannya adalah ya. sahabat e, dari etimologi bahasa berarti bahwa e, sahabat tersebut adalah orang yang pernah bertemu Rasulullah dan berhubungan dengan Rasulullah. Berarti apabila e, sahabat-sahabat tersebut kafir berarti Ali bin Abi Thalib juga seorang yang kafir. Sedangkan e, Syiah sendiri berpendapat bahwa Ali adalah salah, satu salah satunya dan yang tidak kafir. Yang tadi tersebut berarti sudah salah Ustaz. Gimana kita membantahnya? Ketika mereka mengatakan, eh ini sahabat-sahabat kafir, kita bilang, ahli itu pun kafir, kata kita bilang kafir. Mereka bilang, enggak lah, ahli kan memiliki keutamaan, dalil-dalilnya banyak. Kita jawab apa? Sah. juga memiliki keutamaan Ustaz. Oke, itu jawaban pertama. Jawaban kedua. Berarti ibu itu ada sampai jawaban pertama Yang kedua Dia lagi ke mall kayaknya tadi <laughs> Ha, silakan Bu. Yang kedua. Saya tidak tahu Ustaz. <laughs> Oke. Okay. Yang kedua silakan yang lain. Ibu yang tadi pertama kali saya Ustaz. Ah itu dia. Menyempurnakan. Masya Allah ibu-ibu di Bali ini hebat-hebat ya. Jago-jago ah. Ya. Mana ini suaranya nih? Kok hilang nih? Oke, okay, saya lemparkan kepada ikhwan. Siapa yang jawab? Antum jangan sampai kalah malu anak ini. Ayo, angkat tangan. Mana ini? Mana Pak Farid ini? Mana Pak Farid ini? Ada jadi ya. Si. Antum jawab dulu. <laughs> Jamil, suatu kejujuran. <laughs> ah, silakan. Antum. Malu kita ni sama akut ni, anak udah puji puji antum ini. Bahaya ini. Nah, Kalau antum bisa jawab, pokoknya dikasih hadiah nanti. Tenang aja. Oke, okay, ya Allah, Akhwat menang. Akhwat yang jawab tadi dapat hadiah. Tapi saya tambahkan ya. Saya tambahkan, jawaban pertama kita katakan ketika mereka menyebutkan hadis ini menunjukkan kafirnya sahabat. Kita bilang, oke, okay, kalau begitu Ali pun kafir karena Ali masuk dalam hadis ini. Karena dia sahabat Nabi. Kalau mereka mengatakan enggak, Ali punya kekhususan Demikian juga Abu Dhar punya khususan. Salman punya khususan. Kita katakan semua sahabat juga punya khususan. Ada kutaman Abu Bakar, ada kutaman Umar, ada kutaman Aisyah dan seterusnya. Itu jawaban pertama. Sebagaimana kau katakan ayat ini khususkan keluar daripadanya Ali, kita katakan ayat ini pun khususkan keluar daripadanya semua sahabat-sahabat yang kau sebutkan. Bahkan Nabi berkata, la yadkhul la man la yadkhul man tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka semua sahabat yang membayar di bawah pohon kayu pada peristiwa Sulh Hudaybiyah ada 1500 sahabat semuanya nggak akan pernah masuk dalam neraka kata Nabi la yarjun nara man baya tahta syajara illa sahib al-jamal ahmar kecuali pemilik unta merah itu orang munafik dia nggak mau baik dengan Nabi SAW satu itu yang kata Nabi nggak masuk surga 1500 sahabat semuanya masuk surga bagaimana hanya Ali bagaimana hanya Salman hanya Abu Dhar hanya Miqdad hanya Ahlul Bait surga yang begitu luas untuk mereka saja kesian. Itu itu bantahan pertama. Bantahan kedua, sahabat secara bahasa bermakna orang yang berjumpa Nabi SAW berteman dengannya walaupun boleh jadi dia menyembunyikan kemunafikan karena sahabat secara istilah adalah yang berjumpa dengan Nabi beriman dengannya dan wafat di atas keislaman ini definisi sahabat secara istilah mereka hanya berjumpa Nabi berkenalan dengan Nabi, berbincang-bincang dengan tapi tidak beriman dengannya. Maka sahabat ini juga layak dikatakan sahabat secara bahasa. Karena itulah Rasulullah SAW berkata ketika ada orang-orang dari golongan para sahabat yang membunuh Abdullah bin Abi bin Salul sebagai pemimpin munafik, kata Nabi, jangan. Kenapa jangan dibunuh? Jangan sampai orang-orang di luar mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Pertanyaannya apakah Abdullah bin Abi bin Salul sahabat Nabi? Jawabannya tidak. Tapi secara bahasa ya. Maka maksud ashabi-ashabi adalah orang-orang munafik yang hidup di masa Nabi yang Nabi nggak tahu mereka munafik. Ketika mereka mau merekut telaga, seketika mereka dicampakkan ke dalam neraka karena mereka munafik dan Nabi nggak tahu. Itulah mereka yang Rasulullah katakan ashabi ashabi, sahabatku sahabatku. Maksudnya apa secara tinjauan bahasa. Coba ibu tadi sempurnakan supaya dapat hadiah sempurna. Kalau enggak dapat hadiah setengah. Ini paling payah pertanyaannya. Saya enggak suruh ikhwan karena saya sudah kecewa. Sedangkan <laughs> akhwat yang tadi sempurnakan. Tadi udah hampir benar dia, tapi dia gabungkan antara sumpah pertama dan kedua. Ulangi lagi ibu yang tadi. <laughs> Silahkan ibu ulangi lagi. Ini ibu yang tadi kan, jangan yang lain. Kalau enggak kan setengah-setengah nanti payah paginya. Tapi Ustaz adanya dari saya, jadi kalau salah bapak yang lain. <laughs> Oke oke, coba ibu jawab. Biar kita kasih tahu laki-laki ini ibu-ibu lebih hebat daripada laki-laki ini. Dalam bab ini aja ya. Tafadhol. Uh, eh, tadi karena dari sudah jawab um, uh, yang kedua adalah bahwa seluruh sahabat yang berada di buah pohon saat perang badar saat di perjanjian Hudaybiyah saat mau perang badar itu semuanya masuk surga kecuali orang yang memiliki unta merah karena orang yang memiliki unta merah adalah orang munafik apa ini bukan itu yang saya mau <laughs> Coba ibu-ibu lain bantulah dulu. Berkali ya. <laughs> Saya ulangi yang ketiga kali. Ini harus ikhwan harus bisa jawab. Pertanyaannya untuk ikhwan ini. Jawabannya ya untuk dengarkan. Nanti saya tanya ikhwan ini. <laughs> dengarkan Pak Farid, jangan katakan ngantuk lagi. Subhanallah kita bantah, kita katakan perkataan Nabi ashabi ashabi itu secara bahasa yaitu orang-orang yang hidup di masa Nabi berjumpa dengan Nabi tadi tapi tidak beriman mereka lah orang-orang munafik yang Nabi nggak tahu mereka munafik ketika mereka akan merekuk telaga tiba-tiba mereka disingkirkan Nabi kaget karena dikiranya sahabatnya nah, karena itu Nabi mengatakan ashabi ashabi sahabatku sahabatku secara bahasa. Karena Abdullah bin Abi Salul itu juga sahabat Nabi secara bahasa, tapi bukan secara istilah. Oke, Bu? Bisa diulangi lagi? Ikhwan sekarang saya minta. Siapa bisa ngulangi? Oke. Tafadhol. Kasih nih, ya, akhi. Ketika datang para eh, kelompok orang datang kepada Tuhan Rasulullah SAW kemudian mereka disingkirkan oleh Allah, kemudian Rasulullah SAW, mereka ashabi ashabi mereka para sahabatku. Kemudian <clears throat> dari sanalah eh, kaum eh, Syiah menganggap itu sebagai eh, dalil mereka untuk mengkafirkan para sahabat. Kemudian bantahan kita terhadap mereka adalah bahwa sahabat yang dimaksud oleh Rasulullah saat itu adalah Eh, sahabat menurut bahasa hmm. orang yang hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah tidak mengetahui bahwa uh, mereka ada yang munafik ada yang murtad. Jamil mumtaz. Ya. Mumtaz. Cukup jawabannya mumtaz. Jadi secara tinjauan bahasa maksud Nabi, sahabat-sahabatku karena secara bahasa yang jumpa Nabi beriman dengan Nabi secara zahir, secara zahir sahabat walaupun dia menyembunyikan kekafiran. Tapi tidak secara istilah. Kata Allah, "Wa min ahli Madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum." Di antara penduduk Madinah ada yang mereka munafik, engkau tidak mengenal mereka, tidak mengetahui mereka ya, ya Muhammad. Itu menunjukkan ada orang-orang nanti hari kiamat yang Nabi nggak kenal mereka itu. Nabi yang tidak mengetahui mereka itu orang munafik, ketika mereka mau memereguk telaga tiba-tiba semua mereka disingkirkan. Maka Nabi mengira mereka itu sahabat-sahabatnya karena Nabi nggak tahu. Padahal mereka orang-orang munafik. Intinya mana ashabi ashabi adalah orang-orang munafik yang hidup di masa Nabi yang Nabi tidak mengetahui keislaman mereka dikira Nabi sahabatnya. Inilah jawabannya. Oke? Okay? Jamil? Tayyib? Namsi. Kita sekarang baca soal-soal dari antum ini. akhir-akhir ini di media tersebar berita yang mengkabarkan bahwa kaum Nasara akan banyak yang akan menjadi pemimpin bagaimana menyegera sebagai muslim dan ini semuanya karena kebodohan kaum muslimin yang harus dicerdaskan mencerdaskannya harus dengan kajian seperti Bali mengaji ini kalau anda kata diperbanyak kajian seperti ini kaum muslimin cerdas ada konsep akidah namanya wala wal bara yang hukumnya adalah haram menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dalam segala bab yang dengannya kita akan dihinakan agama kita nggak boleh itu mutlak nggak boleh Walaupun mereka mengatakan Al-Quran bagaimana jika ada tidak boleh tetap orang mukmin apalagi banyak orang-orang mukmin subhanallah kalaulah semuanya tersebar memahami akidah dengan benar agama dengan benar tidak akan mungkin ada orang kafir memimpin kaum muslimin di negeri ini semua karena kebodohan kita kejahilan kita subhanallah ya Ustaz, tujuh ciri-ciri yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat pada masa kebanyakan laki-laki. Afwan, ini saya jelaskan. Tadi saya sebutkan ada tujuh jenis orang yang dinaungi dengan dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Semua saya sebutkan kata-kata laki-laki, laki-laki, laki-laki. Mana perempuan, mana untuk kami? Jawabannya, semua perkara agama yang ditujukan untuk laki-laki maka juga ditujukan untuk perempuan. Karena perempuan adalah mengikut laki-laki. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman, amanu dalam bahasa Arab untuk laki-laki, tapi di sana masuk perempuan-perempuan yang beriman. Kalau perempuan beriman khusus ya ayuhan mu'minatu. Oleh karena itu semua perintah-perintah, semua larang larang yang ditujukan kepada kaum laki-laki orang-orang mukmin, maka di sana juga masuk kaum mukminat. Karena hukum asal manusia adalah laki-laki. Adam asalnya, Hawa adalah cabangnya. Dari mana hawa diambil? Telah rusuh. Maka perintah kepada asal, perintah kepada cabang. Ya. Oleh karena itu tujuh golongan juga ada pada perempuan. Bagaimana hukumnya taat kepada pemerintah yang menggulingkan pemerintah kaum muslim seperti Mesir? Baik. Ketika pemerintah yang lama tumbang dengan pemerintah yang baru Ya, ketika itu wajib bagi orang-orang beriman taat kepada pemerintah yang baru. Adapun ketika dia memberontak itu dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia berhasil menumbangkan menunjukkan dia lebih layak sebagai pemimpin karena lebih kuat, wajib semua rakyat taat kepada pemimpin yang baru. Tidak boleh memberontak. Ya. Adapun dosa dia memberontak itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika telah tegak itu kekuasaan, wajib semuanya patuh supaya tidak tertumpah darah. Paham ya? Maka orang-orang muslim sekarang wajib patuh kepada sisi. Karena itu sekarang pemerintahan yang sah. Sebelumnya kepada Mursi. Walaupun dia ditumbangkan dengan kezaliman. Menunjukkan sisi lebih kuat daripada Mursi. Dan dalam Islam, andai kata ada pemimpin. Yang satu soleh, tapi lemah. Yang satu zalim, tapi kuat. Kita wajib mengutamakan yang kuat walaupun zalim. Karena kekuatannya untuk orang banyak, kezalimannya untuk dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam. Anda kata dipilih pemimpin yang saleh tapi lemah, hajab habis, orang banyak semua habis. Negeri bisa terjual. Subhanallah. Tapi satu orang zalim tapi kuat lebih diutamakan dipilih daripada seorang yang saleh tapi dia tidak kuat. Karena dibutuhkan kekuatan dalam memimpin. ini tentang DKI kita bukan DKI kok kita Bali kok ya kalau yang nanya orang DKI saya jawab kan orang Bali nggak saya jawab Bagaimana ciri-ciri ahlu Yaman akan minum alkohol tersebut? Ahlu Yaman maksudnya adalah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan orang Yaman sepanjang masa. Karena ahlu Yaman pada masa Rasulullah mereka yang paling gampang mengikuti sunnah, mereka paling lembut hatinya sebagaimana kaumnya Abu Dha, Abu Musa al-Ash'ari al-Ash'ariyun ya sebagaimana Uyainah bin Hisn pemimpin mereka begitu mudah memeluk Islam bukan orang Yaman sepanjang masa Ini mengenai masalah pemilih, pemilu. Bagaimana andai kata, andai yang ada dua peluang, satu mukmin, satu kafir, wajib antum pilih mukmin. Ya. Walaupun hukum asal demokrasi bukan dari daripada Islam, bukan dari daripada Islam. Dan dia bagikan perkara darurat. Anda kata kita tahu di kampung ini ada dua calon. Satu calon kafir, satu calon mukmin. Ya. Maka kita wajib pilih tengah ini mukmin kita pilih. Ya. Apalagi dengan hal tersebut akan terwujud kemaslahatan. Tapi ini bukanlah hukum secara mutlak. Hukum asalnya ini semua bukanlah perkara yang dari Islam. Demokrasi bukan daripada Islam. Ini itu hantu. Zaman ini itu yang paling dahsyat untuk pernah kaum muslimin. Demokrasi seorang pelacur sama seorangnya dengan seorang kiai. Kalau banyak kaum LGBT nanti memang kita waria. Betul saya bilang. Banyak LGBT, lama laun nanti pemimpin kita homo, jadi pemimpin bisa nggak? Bisa, ini demokrasi jelek. Ya. Karena demokrasi bukan hukum Allah Taala, tapi apa yang paling banyak? Apakah hukum menghadiri undangan nikah yang nauzubillah keduanya telah berzina dan sudah hamil? Apakah wajib menghindarinya atau tidak? Yang perlu dibahas apa hukum menikah dengan seorang pasangannya yang telah hamil dan dia yang menghamilinya. Itu yang pertama. Sebagian mengatakan pernikahan yang nggak sah dan ini pendapat jumhur ulama. Karena larangan Nabi SAW menikahi perempuan yang pernah hamil sampai dia melahirkan. Solusinya adalah hendaklah mereka dipisah. Tidak boleh mereka. Pernikahan mereka tidak sah batal. Mereka dipisah sampai nanti ketika sang, sang wanita yang melahirkan barulah mereka boleh dinikahkan kembali barulah sah pernikahannya. Ini menurut kebanyakan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sah pernikahan perempuan yang hamil jika memang laki-laki itu yang menghamilinya. Ini pendapat kedua. Ya. Kemudian mengenai masalah menghadiri pernikahan jamuan. Andai kata pernikahannya kita anggap nggak sah, itu apa kita datang? Andai kata kita anggap pernikahannya sah, boleh datang selama tidak terdapat padanya kemungkaran-kemungkaran lainnya. Allah taala Bagaimana jika ada mantan pemimpin non muslim yang lebih pemimpin muslim yang jujur lebih baik daripada muslim yang zalim? Enggak, ini dusta, kaza, enggak benar. Ini akan ini wallahi sejelek-jeleknya seorang muslim lebih baik daripada orang kafir satu dunia ini bandingannya. Tak akan mungkin dapat disamakan. Apalagi masa pembina untuk orang banyak menyangkut. Subhanallah. Ini sobat-sobat musuh-musuh Islam. Ini orang-orang dari beli, orang-orang dibeli dengan uang. Jadi inilah fatwa-fatwanya. Menukil perkataan Ali bin Abi Thalib dusta, Gak pernah pernah Ali mengatakan demikian. Ali orang Syiah mengatakan demikian bukan Ali bin Abi Thalib. Yang mereka hilangkan Ali bin Abi Thalibnya berkata Imam Ali padahal pun Ali bin Abi Thalib. Karena berdusta mereka ini, maka mendukung mereka orang-orang seperti ini. Dia mendukung seperti orang-orang seperti ini LGBT, orang Syiah, Rafidah seperti ini mendukung karena mereka punya kepentingan nah habis selesai kan sampai di sini subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh